satu harapan yaitu bisa menimba ilmu bisa mendalami dan memahami Islam dengan pemahaman yang benar dengan bimbingan para ulama demikian pula para satidah pengajar-pengajar yang ada di mahat ini ayuhal ikhwah rahimakumullah satu hal yang penting untuk senantiasa diingatkan terlebih kita sebagai tolabah sebagai santri sebagai penuntut ilmu baik itu yang ada di tarbiyatul abna ataupun di tahfidul Quran atau pula di kisim-kisim yang lainnya. Maka ketahuilah bahwa keberadaan antum di sini merupakan satu kenikmatan dan merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kasih sayangnya dan perhatian Allah Subhanahu wa taala yang besar terhadap kita semuanya sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa senantiasa terbimbing di atas kebenaran, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pun tidak seperti kebanyakan manusia, kebanyakan masyarakat di mana mereka setiap harinya dari bangun tidur sampai mau tidur kembali sibuk dengan hal-hal yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang sibuk dengan dunia sampai melalaikan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim, meninggalkan sholat, terlebih menghadiri majelis taklim menghafal Al-Quran senantiasa kita sadar bahwa keberadaan kita di ma'ahad ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagai bukti bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang penting untuk kita perhatikan sebagai seorang tolabah adalah masalah waktu. Istighlalul waktu. Memanfaatkan waktu. Karena subhanallah kita sebagai seorang tolabah waktu merupakan rok sumalina. Ya, modal terbesar. Harta yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang tolabah. Siapa saja. Ya. Barang siapa yang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, maka dia bisa mendapatkan manfaat, fawaid dan istifadah. Dengan waktu yang tersebut dengan manfaat dan faedah yang sangat banyak. Dan tentunya ini dibutuhkan tahun di antara kita semuanya di antara tolabah di antara santri demikian pula harus adanya saling kerjasama di antara mereka untuk berusaha memanfaatkan waktu yang ada jangan sampai dibuang dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, oleh karena itu ayat ikhwah ketika Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi seorang talabah penuntut ilmu syar'i di bawah bimbingan para asatidah untuk kita bisa memahami Islam dengan pemahaman salafus saleh maka ini merupakan anugerah yang besar dan mudah-mudahan kita termasuk semuanya baik yang ada di markis ataupun di ma'had ini ataupun yang ada di ma'had-ma'had yang lainnya dari ma'had ahli sunnah termasuk di dalam tujuh golongan yang mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Sebagaimana pada hadis yang masyhur ya, tentang tujuh golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala naungan arsy Allah Jalla wa ala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh tujuh golongan yang mendapatkan naungan pada hari yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla wa ala di antaranya adalah syabun qalbuhu wa'alaqun bil masajid. Di antaranya adalah seorang pemuda yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid. Artinya dia adalah seorang pemuda muslim salafi yang senantiasa hatinya terkait dengan masjid, berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini ayo ikhwah kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang keberadaan seorang pemuda yang senantiasa menjaga dirinya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kegiatan kita yang mungkin setiap harinya kelihatannya menjemukan bagi orang yang melihatnya yang belum merasakan kenikmatan dari amalan tersebut seperti menghafal Al-Quran ya, menghadiri durus ya, belajar dari halakoh ini pindah ke halakoh yang berikutnya dan seterusnya murojaah dan yang lainnya ya, mungkin sebagian orang melihatnya amalan yang menjemukan. Ya. Nah, namun bagi yang merasakan kenikmatan terhadap amalan tersebut, maka tentunya sangat jauh. Ya. Kita mengharapkan bahwa ini semuanya merupakan sebab. Ya. Di antara sebab-sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Oleh karena itu, ayolah. ikhwah, terkait dengan permasalahan memanfaatkan waktu maka di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Al-Fawaid beliau menyebutkan bahwa idha'atul waqt asyaddu minal maut bahwa menyenyakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Daripada kematian. Nah, limada? Karena idha'at al-waqt taqa'u 'anil akhirah atau 'anillah wa 'anil akhirah. Karena menyanyiakan waktu itu memutuskan seorang ya, memutuskan hubungan seorang dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan akhirah. Wa ammal maut yaqta'uk ani dunya wa ahliha. Adapun kematian ini hanya memutuskan seorang dari dunia dan dari penghuninya. Seorang ketika melalaikan waktunya, menyenyakan waktunya, tidak dimanfaatkan untuk perkara yang baik, justru malah dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terputus hubungannya dengan Allah, terlebih dengan akhirah. Dan ini satu kerugian yang besar. Satu kerugian yang besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang masyhur dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas." As-sihhatu wal farah Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lalai dari dua nikmat tersebut apa itu? As-sihhatu wal farah Nikmat sehat dan nikmatul farah Nikmat sehat dan nikmatul farah Kata Ibnu Jauzi rahimahullah ketika menyebutkan dan mengomentari dari hadis ini kata beliau man istamala sihhatahu wa faraghahu fi ta'atillah fa huwa al-maghbut wa man ista'malahu fi ma'siyatillahi fa huwa maghbun Barang siapa yang menggunakan dua kenikmatan tadi, nikmat sehat dan nikmat waktu luang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia makbut Maka dia adalah orang yang gembira, orang yang mendapatkan kebahagiaan. Dan sebaliknya barang siapa yang mempergunakan dua nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Jalla wa ala, maka dia makbun Maka dia adalah orang yang merugi, orang yang lalai. wali'audzubillah oleh karena itu ayol ikhwah Habidukumullah Ini Apa yang disebutkan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Sebagai nasihat dan teguran bagi kita semuanya Untuk kita betul-betul Serius Dan bersungguh-sungguh Di dalam Memanfaatkan waktu-waktu kita setahun, dua tahun, tiga tahun tanpa terasa. Apabila kita betul-betul memanfaatkan waktu kita, kita akan mendapatkan fawaid yang luar biasa, banyak sekali. Ya. Mungkin yang baru datang sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, manfaatkan waktunya. Ya. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh orang tua kita untuk kembali ke kampung kita, kita tidak tahu ya. kita kapan mengalami sakit dan seterusnya. Sehingga ini ayo ikhwah. Ya. Dan kita akan merasakan nikmatnya waktu luang ketika kita sedang berada di atas kesibukan. Dan kita tidak akan merasakan nikmatnya sehat sampai kita merasakan sakit. Kapan kita merasakan enaknya sehat? Kapan? Ketika sehat? Gak sadar. Tapi sadarnya kapan? Ketika sakit. Ya gak? Kita merasakan oh, enaknya di pondok, ya. menghafal Al-Quran, ya. merojaah, belajar ini dan itu. Kapan itu? Ketika kita sudah sibuk, sudah kerja, sudah kerja ini itu. Ini. Ya. Nah, Demikian pula yang sudah menikah misalkan. Ya, sibuk ngurus keluarga, anak, bekerja ini mencari maisha. Ya. Dia akan merasakan nikmatnya bujang kapan? Ketika sudah menikah. Ya. Kenapa? Ketika bujang mungkin lebih leluasa, lebih bebas, lebih banyak waktunya untuk belajar dan seterusnya. Ya. Demikian pula orang yang tua, dia akan merasakan nikmatnya waktu muda, masa muda, ketika sudah tua. Eh. Nah, ini ayo ikhwah. Yang perlu diperhatikan bahwa namun demikian kondisinya. Kita tidaklah merasakan satu kenikmatan melainkan setelah hilangnya kenikmatan tersebut. Ya, setelah hilangnya kenikmatan tersebut. Oleh karena itu di sini penting bagi kita untuk menjaga adab-adab ya. Sebagai seorang talabul ilmu. Dan kita berusaha untuk menerapkan dan mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari ilmu sekecil apapun. Permasalahan zikir, ya, doa-doa, mau makan selesai makan, masuk masjid, keluar masjid, Ya. zikir pagi dan sore sembahul masa dan seterusnya ini berusaha untuk kita terapkan dalam rangka untuk memanfaatkan waktu-waktu kita dan disebutkan pula al Qayyim taala terkait dengan masalah ini di mana beliau menyebutkan bahwa asbabu qaswatil qalb khamsah. Sebab-sebab kerasnya hati itu ada lima dan masing-masing kita mengoreksi ya diri-diri kita dengan lima hal ini. Yang pertama kata beliau fudulul kalam pembicaraan yang berlebihan. Ya, pembicaraan yang berlebihan. Artinya pembicaraan yang di luar kebutuhan. Mungkin kalam-kalam ataupun pembicaraan yang mubah, ya. senda ya. namun berlebihan, ya. melebihi kebutuhan. Nah, satu jam, dua jam, tiga jam pembicaraannya eh, masalah, misalkan satu permasalahan yang tidak ada menyangkut faedah ilmu sama sekali, murni tentang sendaguro misalkan ini ngelawak misalkan ya menyebutkan kisah lucu ini juga nyebut kisah lucu terus seperti itu ya yang terkadang ceritanya sudah berbau kedustaan bohong ya maka ini tidak sepantasnya Maka kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia berbicara ya berkata yang baik atau diam. Kalau tidak mampu, diam. Ya. Terlebih membuat lelucon, ya. membuat cerita-cerita lucu, tapi dusta. Ya. Tujuan supaya apa? Supaya orang itu tertawa, padahal ceritanya dusta. Ya, ini lebih lagi, ya. lebih besar lagi dosanya. Nah, makin ayol Ini yang pertama, fudulul kalam Fudulul kalam. Kemudian yang ketiga adalah fudulun nadar. Fudulun nadar. Yaitu melihat sesuatu secara berlebihan. Nah, maksudnya apa? Yaitu dia memiliki ya, kegemaran kebiasaan yang buruk seperti ya, suka melihat pemandangan ataupun hal yang lainnya secara berlebihan ya. sehingga yang ada di benaknya himmahnya semangatnya adalah jalan-jalan apa tujuannya cari pemandangan suasana yang baru kalau sesekali mungkin ya. tapi ini jadi kebiasaannya dan terus menerus sehingga menyibukkan hari ini tempat A yang kita ziarahi, yang kita kunjungi. Hari yang kedua ini, hari yang ketiga ini, terus seperti itu. Ya. Maka ini bisa menyebabkan kerasnya hati. Kelihatannya perkara mubah, ya kan? Namun ketika berlebihan, ini berbahaya. Ini berbahaya. Ya. Terlebih kita sebagai seorang tolabah. Ya. Alhamdulillah mungkin di sini ya, margis ataupun apa mahatnya luas ya, sehingga mungkin sebagian tolabah senang untuk jalan-jalan. Ya. Labas. Namun harus dijaga adab-adabnya. Ya. Jangan sampai melihat hal-hal yang berlebihan. Terlebih diharamkan ketika melewati mungkin perumahan ikhwah ya, di sana bukan hanya ikhwan tapi banyak juga ummahat dan akhwat maka dijaga pandangannya ya. jangan mendekati tempat-tempat yang dikhawatirkan kita terjadi percampuran di sana ya. melewati kerumunan ataupun perkumpulan para wanita ataupun akhwat misalkan para umahan dihindari ya enam. ini yang kedua kemudian yang ketiga adalah fudul mukhalatah fudul mukhalatah dari khalatah ikhtalitu ikhtilat mukhalatah yaitu pergaulan yang berlebihan. Pergaulan yang berlebihan. Maksudnya apa? Yaitu pergaulan yang di luar kebutuhan. Kalau seorang bergaul dekat dengan orang yang saleh, taah, baik akhlaknya, baik adabnya, itu bagus dan ini adalah yang disebut oleh Nabi adalah jadi sesaleh. Yang mana kita bisa mengambil faidah di sana. Mengambil manfaat. Bukan dari sisi keilmuan saja, namun juga minimal dari sisi akhlak dan adab. Kita bisa mengambil contoh darinya. Ya, ketika kita dekat dengan orang yang saleh, orang yang baik adabnya, orang yang baik akhlaknya, orang yang rajin, semangat di dalam tolabul ilm, semangat di dalam menghafal Al-Quran, semangat di dalam menghadiri durus, pelajaran-pelajaran, semangat di dalam menghafal, semangat di dalam murojaah, tidak bermalas-malasan. Ini bagus. Dekat dengan mereka, bagus. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan asar. Ya, menimbulkan pengaruh yang bagus kepada kita. Ya, minimal kita bisa menjadi seperti mereka. Ya, dan bisa lebih. Itu harapan kita. Namun ketika seorang dekat dengan orang yang toleh, orang yang buruk, jelek adabnya, jelek akhlaknya, bergaul dengan mereka, ini termasuk pergaulan yang berlebihan. Istilahnya, ya, jangan menjadi anak gaul, tanda petik. Ya. Gaul dengan siapa? Gaul dengan sembarang orang Bukan hanya yang soleh Tapi yang toleh pun ya, Dideketi ya. Dan biasanya Orang yang seperti ini ya, Yang suka bergaul dengan orang-orang yang buruk Jelek adabnya, jelek akhlaknya Itu tidak mau dekat dengan orang yang Soleh Ini pergaulan seperti ini Bisa menyebabkan kerasnya hati Fudulul mukhalatah Ya, sehingga kita berhati-hati di sini. Ya, berhati-hati. Dan insya Allah Taala semua yang hadir di sini, yang ada di mahat ini, semuanya baik. Ya. Tinggal butuh ta'awun ya, kerjasama dari kita semuanya supaya kita bisa istiqomah di atas kebaikan supaya tetap rajin dan semangat di dalam talabul ilmu. Nah, sehingga bukan satu hal yang dipungkiri bahwa terkadang di antara teman-teman kita, di antara tulab ya, terjatuh pada kesalahan. Ya, terjatuh kepada kesalahan. Mungkin banyak main, mungkin bermalas-malasan di dalam menghafal, ya, terkadang tiduran di waktu dars, mungkin. Ya. Sehingga yang dibutuhkan adalah ta'awun, saling nasihat menasihati. Ya akhi afwan. Ya, Ana cinta sama antum. Ana senang sama antum. Ya. Maka sebagaimana ana senang, ana ini bisa ikut durs, ikut durus, dars, ya, semangat dalam menghafal, demikian pula antum. Ketika dars jangan tidur. Sayang waktunya. Terlewatkan begitu saja. Ya. Ini bentuk nasihat. Ya. Dan seterusnya. Kemudian yang keberapa? Ketiga. Keempat, fudulul akal. Makan yang berlebihan. Ini juga bisa menyebabkan kerasnya hati. Ya. Maka di sini ayo lehwa. Terkadang ya, kita di mahad terlebih tolabah itu fitnah yang sering ya, menjadi permasalahan adalah masalah to'am mungkin yang biasa makan ya, serba ada serba enak apa yang dia inginkan bisa dia makan namun ketika dia masuk di ma'had maka dia pun mau tidak mau harus makan seadanya maka di sini ya dibutuhkan kesabaran ya dibutuhkan kesabaran. Dan insyaallah taala ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan ini mendapatkan ajar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum tahan beberapa saat. Ya. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun, dua tahun. Antum berlatih untuk bisa hidup mutawadhi, ya, sederhana, Ya, dan ini untuk melatih diri kita supaya kita bisa bersabar ketika menghadapi problem ataupun masalah yang lebih besar daripada itu. Kita mungkin sebagai tolabah yang kita dapati problemnya mungkin sekedar, sekedar masalah makan, ya, nggak mungkin telat ataupun kurang masak nasinya, ataupun tidak ada lauk, atau mungkin kekurangan air. Ya Alhamdulillah di sini ya, jarang ya kekurangan air mungkin ada terus sehingga nggak ada masalah sehingga sebenarnya permasalahan itu sedikit ya muskilah sedikit dan ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang patut kita syukuri dan ya, sehingga dalam hal ini ya mungkin ya, seperti yang disebutkan tadi oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa termasuk hal yang mengeraskan hati seorang adalah fudulut ta'am yaitu makan yang berlebih-lebihan sehingga ini harus diperhatikan kemudian yang terakhir ya, yang kelima adalah fudulun naum tidur yang berlebih-lebihan ya. tidur makan ini perkara yang mubah ya. boleh namun ketika berlebihan ini memudaratkan sebagaimana makan. Ya, jangan sampai seorang pikirannya makan terus. Ya. Dan seperti yang disebutkan sebagian ulama salaf, ya kalau tidak salah Sahal bin Hunayf rahimahullah taala kata beliau izdanibu majalisana min dzikri ta'am wan nisa ya. jauhi majelis-majelis kita dengan pembahasan yang terkait dengan makanan dan wanita. Ini jauhi, terlebih tolabah. Ya. Jangan yang dibahas masalah makanan, makanan, makanan terus. Ataupun membahas tentang masalah wanita. Ya. Antum fokus di sini belajar. Ya. Jangan sibukkan dengan hal seperti itu. Dan seperti yang disebutkan yang kelima oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yang bisa mengeraskan hati seorang adalah hudulun naum banyak tidur ya. tidur mubah namun ketika berlebihan memudaratkan ya. memudaratkan alhamdulillah di sini di margis ataupun di mahat ini diatur ya kapan belajar kapan hafalan Quran kapan murojaah kapan tidur ya. dan ini semuanya untuk kebaikan kita semuanya ya, agar kita betul-betul bisa memanfaatkan waktu-waktu yang kita miliki. Wallahu taala bisawab. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan terkait ya dengan permintaan dari Ustaz Nur Fadil Abu Ahmad Habibullah Taala untuk memberikan ya, ya sedikit nasihat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wa'alaikum minkum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Tafaddalu habibakumullah.